وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار الإخوة رحمكم الله Kembali kita Bermajelis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita melanjutkan dari kajian kita dari Kitabul Ilm karya Al-Allam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Sebelumnya kita walhamdulillah telah menyelesaikan al-faslu tsani al-asbabul muayyanatu ala talabil ilm sebab-sebab yang membantu untuk menuntut ilmu atau para penuntut ilmu. Awalan at-taqwa ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian المثابرة والاستمرار على طلب العلم tekun dan terus menerus di dalam menuntut ilmu kemudian yang ketiga al-hifaz ilmu itu dihafal kemudian yang terakhir mulazamatul ulama bermulazamah dengan para ulama ya belajar langsung di hadapan para para ulama Kemudian kita masuk kepada al-bab salis. Fi tariqi tahsil al-ilm wa akhtahi yajibu al-hadr min minha. Bab yang ketiga cara untuk memperoleh ilmu serta kesalahan-kesalahan yang wajib dijauhi darinya. Wa fihi faslani dalam bab ini ada dua pasal. Al-fasl awal turuqu tahsil ilm. Cara untuk memperoleh ataupun mendapatkan ilmu. Pasal yang kedua akhtaun yajibul hadru ha Kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan yang wajib dijauhi dari darinya. Langsung saja kita masuk kepada al-faslul awal turuqut tahsilil ilm. Cara-cara untuk mendapatkan ilmu. Berkata Syekh Saleh berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah al ma'lumi anna al-insana idza arada makanan فلا بد أن يعرف at-turuq إليه. sudah maklum ya sudah dapat diketahui bahwa manusia jika menginginkan untuk sampai di suatu tempat maka dia mesti mengetahui mengenal jalan-jalan yang bisa sampai di tempat tersebut. Nah, ini ada yang menggunakan apa itu kayak HP. Nah, kadang salah jalur. Dulu pernah kita coba, wah malah salah, suruh balik lagi. Suara perempuan lagi, Allah musta'an. Jarang suara laki-laki. Kebanyakan suara perempuan yang muncul. Menunjukkan arah. Apa itu GPS apa namanya itu. Nah, jadi sebelum sampai di suatu tempat, maka mesti seorang mengetahui jalan untuk sampai di tempat tersebut. Ini sudah maklum. Wa idza ta'addadat at fa innahu yabhathu an aqrabiha wa aisaraha jika jalan-jalan yang ditempuh tersebut banyak jalan-jalannya ya untuk menuju tempat tersebut berbilang jalannya maka dia mencari jalan yang terdekat dan jalan yang paling mudah jangan mencari jalan yang jauh dan rusak umpamanya. tapi jalan yang dekat dan mudah untuk bisa sampai di tempat yang dia tuju. Ini sudah maklum. Apalagi kalau dia mengetahui ya dari jalan-jalan itu banyak yang jalannya sering macet. Nah, maka dia memilih jalan yang lebih mudah untuk sampai di tempat itu. Lidzalika kana minal muhim li al ilm ayyubna talabahu lil ilm ala usulin. Oleh karena itu, satu hal yang terpenting bagi penuntut ilmu untuk membangun ya di dalam menuntut ilmu di atas usul, di atas fondasi di atas pokok. Ini yang dahulu dia membangun. Sebagaimana kita juga berakidah. Nah, maka akidah dulu harus diperbaiki sebelum yang lainnya. Kalau akidahnya sudah kokoh, akidahnya sudah mantap, maka dibangun apapun di atasnya akan menjadi baik. Bahkan semakin baik. Tetapi kalau akidahnya tidak diperbaiki, kemudian akan dibangun di atasnya amalan-amalan yang lainnya, maka pondasi tersebut akan roboh. Contoh dekatnya seperti kita membangun rumah. Nah, ingin membangun rumah yang bertingkat. Tetapi tidak ada cakar ayamnya. Biasa saja. Kemudian kita mengetahui bahwa tanah yang biasanya dibangun bangunan di daerah tersebut memang harus memerlukan cakar ayam. Dia tidak bangun begitu saja. Nah, maka kelihatannya bangunan itu indah, bagus. Tapi tunggu berapa bulan kemudian. Nah, akan retak-retak dan seterusnya ya apalagi bebannya berat belum lagi ditumpangi manusia maka akan menjadi rapuh sekalipun dilihat dari jauh modelnya bagus catnya bagus nah tetapi karena akidahnya yang tidak bagus maka menjadi tidak bagus seluruhnya seperti itu demikian pula seorang menuntut ilmu dia harus usulnya dulu wala yatahabbatu habta asyawa maka jangan dia berjalan serampangan asal jalan seperti jalannya orang yang buta nah antum melihat kalau orang jalan berbuta dia pakai tongkat itu ya dia bisa membedakan mana jalan aspal dan mana jalan tanah maka dikhawatirkan kalau ada mobil atau motor yang parkir di depan ini bisa ditabrak kalau lagi parkir di pinggir. Nah itu, jalannya orang yang buta ya tidak seperti jalannya orang yang sehat. Maka faman lam al usula harum al usul. Maka barang siapa yang dia tidak mengerjakannya dengan sempurna, dari usulnya tersebut maka diharamkan baginya untuk al-wusul untuk sampai kepada sesuatu yang dia inginkan dari dia menuntut ilmu. Jadi ternyata menuntut ilmu juga itu ada cara-caranya. Ya, tidak sembarangan seseorang menuntut ilmu. Naam. Karena ilmu itu adalah agama kita. Maka jangan mencari ilmu sembarangan, apalagi dari sisi guru-gurunya. Jangan sembarang guru dimintai keterangan untuk diambil ilmunya. Dilihat dulu. Nah, karena disitulah akan berpengaruh terhadap agama kita. Terlebih lagi di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah. Kita harus memilah-milah. Mana orang-orang yang baik dan mana orang-orang yang tidak baik. Qala Nazim seorang penyair mengatakan wa ba'du fal ilmu buhur zahirah dan setelahnya maka ilmu itu buhur ya lautan bihar Syakhirah, lautan yang luas, panjang. Zakhirah. berarti ilmu, tidak ada ujungnya, tidak ada habisnya. Semakin kita belajar, semakin kita mengetahui bahwa diri kita ini ternyata masih masih bodoh, masih jahil. Artinya masih banyak ilmu yang belum kita mengetahuinya. Semakin belajar, semakin tahu hakikat diri kita. Beda dengan orang yang belajar setahun dua tahun, kemudian sudah menganggap dirinya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Allahul Musta'an. Lan yablughal kadihu fihi akhirahu. Dan orang yang berusaha keras, yaitu yang betul-betul berusaha untuk mencapai ujungnya, ya berusaha untuk mencapai ujungnya lainnya belum tidak akan bisa jangankan kita para ulama saja yang mereka fokus waktunya ya mulai pagi malam harinya demikian fokus dengan ilmu ilmu masih banyak umur mereka habis apalagi kita Nah, belajar hanya tiap malam. Tapi dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita. Nah. Lakin fi usulihi tashilan. Akan tetapi ketika dia memiliki usul di dalam mendapatkan ilmu tashilan maka menjadi sahal menjadi mudah ketika dia sudah punya usul landasan di dalam menuntut ilmu maka di situ dia akan mendapatkan kemudahan linailihi untuk mendapatkannya untuk memperoleh ilmu itu Fahris tajid sabilan. Maka bersemangatlah. Niscaya engkau akan menjumpai jalannya. Jadi harus dengan modal semangat. Ketika seorang turun semangatnya untuk mendapatkannya, maka dia tidak akan menjumpai jalannya. Iqtanim al-qawaid al-usulan. Carilah kawaid-kawaid, kaidah-kaidah, usul-usul. Faman taftahu yahrumul wusula. Maka barang siapa yang luput darinya usul-usul itu, yaitu tidak mendapatkannya, dia tidak memperolehnya, al-qawaid wal usul tidak ada pada dirinya, maka diharamkan padanya untuk sampai kepada yang dia inginkan. Nah, bagaimana seseorang mau menikah, nazar aja enggak? Enggak tahu perempuan kayak apa? Bagaimana mau perempuan dia juga belum dilihat? Susah. Nah, dia ingin mendapatkan keturunan tapi tidak mau menikah. tidak menempuh jalan-jalannya. Menikah dulu baru mendapat keturunan. Atau ah, dia sudah menikah, tetapi ketika mendatangi apa ini ketika dekat dengan istrinya menjauh terus. Enam, ya tidak dapat. Harus dengan usaha. Demikian pula orang yang makan. Tidak akan mungkin apa itu dia langsung kenyang tanpa dia berusaha makanan itu dinaikkan di mulutnya kemudian mengunyahnya baru dia merasakan enaknya makanan dan dia bisa kenyang dari makanan itu. Tanpa ada usaha itu, mustahil dia akan menjadi kenyang. Ini usulnya. Maka fal usul hi al ilmu wal masailu furuun. Maka usul dia adalah ilmunya. Sementara wal masail masail masail furuun itu cabang-cabangnya. Nah, jadi ilmu ini termasuk usul. Ka asli syajarah wa aghsaniha seperti pokoknya pohon dan cabang-cabangnya ranting-rantingnya idza lam takun aghsanu ala aslin jayyid fa inha tadbul wa tuhlik jika ranting-ranting tadi cabang-cabang itu ya bukan pada asal pohon yang bagus yang kuat maka dia akan layu dia akan binasa Nah, jadi ranting-ranting itu tidak akan menjadi kuat jika ya asal pohonnya ya batangnya batang yang besar itu ternyata tidak kuat. Maka yang seperti ini akan akan binasa. Maka contoh-contoh yang seperti ini ya menjadikan kita mencari yang terbaik. Jangan membangun sesuatu dengan sesuatu yang lemah, maka hasilnya pun akan menjadi lemah. Nah, demikian pula dalam sisi pertanian, ketika orang bertani, habis bertani, tanam dibiarkan. Rumputnya dibiarkan, tidak dipupuk. Kemudian berangan-angan ingin memanen hasil yang terbaik. Mana bisa? Dia tidak mengusahakan bagaimana cara terbaik untuk memanen hasil yang terbaik. Dia harus usahakan. Demikian pula segala sesuatu. Ketika dia ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik, maka bagaimana caranya untuk mendapatkannya? Lakin mahiyal usul akan tetapi apa itu al-usul? Hal hiya al adilatus sahihah? Apakah dia dari al adilatus sahihah? dalil-dalil yang sahih au hiya al-qawaid ad atau dia itu berupa kaidah-kaidah ya ad-dawabit usul-usul aukilahum, kilahuma atau kedua-duanya adilatus sahihah dalil-dalil yang sahih atau kaidah-kaidah usul tadi atau kedua-duanya Al-jawab. Jawabannya kata Syekh Ibn Sayyid Al-usulu hiya al-adillatul kitab wa sunnah. Usul adalah dalil-dalil al-kitab wa sunnah. Wal qawaid wa dawabit. Dan demikian pula al-qawaid kaidah-kaidah atau kaidah-kaidah wadawabit dan tadi usul-usulnya al ma'khudatu bit tatabu'i wal istiqra' min al kitab wa sunnah yang mana kaidah-kaidah usul-usul itu tadi juga diambil dengan cara tatabu ya mencari dan meneliti yang terdapat dalam Alkitab wa sunnah dari kaidah-kaidah juga yang muncul itu dari Al-Quran wa Sunnah. Nah, jadi kedua-duanya. Wahadi min ahami mayakun di ilm. Inilah yang terpenting yang ada bagi penuntut ilmu atau yang harus dilakukan penuntut ilmu. Naam. Ya mudah-mudahan ada di antara Ustaz-ustaz kita yang mengajarkan usul seperti usul fikih, mustalah hadis dan yang lain-lainnya sehingga kita bisa mengenal apa itu usul-usul yang bisa dipelajari. Masalan contoh Al-masyaqqatu tajlibu tasyir. Al-masyaqqah kesulitan itu akan membawa at kemudahan. Ya, masyakoh. Seperti orang sakit. Maka di sana ada kemudahan. Bisa dia sholat dengan cara berbaring atau cara duduk. Jadi al-masyakoh tajil tesir. Kesulitan itu akan membawa kemudahan. Hadza al usul ma'khudz al kitab wa sunnah. Maka usul usul yang seperti ini itu diambil dari Alkitab wa sunnah. Minal kitab min qaulihi ta'ala dari Alkitab yang antaranya firman Allah Subhanahu wa taala wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-78. Dan tidaklah Allah menjadikan atas kalian di dalam agama ini min haraj dari yang sulit-sulit, dari yang berat-berat. Naam. Jadi ketika kita kesulitan maka di sana ada kemudahan yang harus ditempuh. Ketika seseorang di musim dingin, naam maka ketika dia junub maka di sana kalau tidak ada apa ini pemanas air dengan cara yang lain bisa bertayamum kemudahan Nam kamu kemudahan ini kalau dia mengerti usul tapi kalau tidak mengerti usul oh wajib engkau mandi ini junub nah, ya junub harus mandi besar mandi bersih seperti beberapa sahabat yang ketika dalam safar ada seorang sahabat yang kepalanya terkena batu sampai luka. Ketika meminta fatwa kepada mereka, maka di antara mereka menjawab, dia harus mandi. Mandilah dia. Di musim dingin. Maka dengan mandi tersebut menyebabkan dia meninggal. Nah, jadi di sana ada ada kemudahan. Wa sunnah dan cara sunnah Qalu sallallahu alaihi wasallam li Imran ibn Husain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap Al-Imran ibn Husain. Nabi menyebutkan salli qa'iman. Fa illam tastati' fa qa'idan. Fa illam tastati' ala jambi. Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Jika engkau tidak mampu, maka sholatlah dengan duduk. Dan juga kalau tidak mampu, maka dengan berbaring. Ini juga ya, kemudahan yang diambil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, apalagi antum ya naik perahu perahu yang seperti di negara sana itu. Susah orang untuk berdiri. gede sekali. Nah, ketika dia berdiri tersangkut kepalanya. Susah menjadi masyakwah. Maka dengan cara yang lain dia duduk. Atau seperti perahu-perahu yang ada di Ambon itu, yang kecil-kecil itu. Nah, maka dia sholat kalau berdiri Baru ada gelombang, khawatirkan dia jatuh ke laut. Kan duduk. bisa dia dia duduk. Namun jika dia mampu untuk ke darat sholat yang berdiri itu lebih afdal karena sholat wajib itu harus dikerjakan dengan cara berdiri. Namun kalau dia tidak mampu untuk dia mengusahakan, maka fattakullah mustata'tum, bertakulah kalian semampu kalian. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Wa qalu sallallahu alaihi wa sallam idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Demikian pula sabda Nabi SAW, jika saya memerintahkan kepada kalian suatu perintah, maka kerjakanlah perintah itu semampu kalian. Ini perintah. Nah, namun kalau larangan, namanya larangan tinggal ditinggalkan saja, tidak usah berbuat. Umpamanya merokok. Sudah tidak usah beli rokok. Selesai. Tidak usah berbuat. Nah. Namun ya terkadang orang sudah ketagihan dengan rokok itu memang setengah mati. Karena ada beberapa yang sudah mengenal dakwah rokoknya juga tidak lepas. Ya dia sudah berusaha juga, cuma kayaknya usahanya setengah-setengah. Jadi tetap tidak bisa. Nah, tetap dia tidak bisa meninggalkan rokoknya. Padahal ketika puasa mampu dia meninggalkan. Selesai puasa lanjut lagi. Allahumma musta'an. Tapi sebenarnya yang seperti ini tergantung dari kemauan dia. Kesungguhan dia ketika mau meninggalkan seperti itu. Ketika dia berusaha untuk meninggalkan dan dia meminta kepada Allah, insya Allah akan dimudahkan. Karena ada juga beberapa orang yang cerita bahwa dia memang ahli juga dalam hal yang seperti itu. Tetapi dia berazam dengan azam yang kuat agar dia meninggalkan perkara itu dan dia meminta kepada Allah, alhamdulillah. Ketika dia mencoba berikutnya sudah tidak enak itu rokok itu. Tidak enak sudah, tidak ada rasanya. Padahal dia kelas kakap satu hari itu habis berapa bungkus. Ini kalau larangan. Ya, tinggal dia tidak berbuat. Hada aslun. Inilah yang disebut dengan usul-usul. Lau ja'atka alfa mas'alatin bisuwarin mutanawiyah lam kanaka antahkuma ala hadil masail. Seandainya datang kepadamu seribu masalah dengan bentuk yang mutanawiyah, berbeda-beda, bermacam-macam. Maka memungkinkan untukmu untuk menghukumi atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini binaan ala hadal asl. Dibangun di atas usul-usul itu tadi. Lakin law lam yakun indaka hadal asl wa ta'tika masalatani ashkal alaika al-amr. Akan tetapi jika datang kepadamu akan tetapi jika di sisimu tidak punya usul jika engkau tidak mempunyai usul, datang kepadamu dua masalah. Maka ini akan menjadikan iskal kepadamu dua masalah tadi. Kalau tidak punya usul, doabit kaidah-kaidah yang ada pada diri seorang penuntut ilmu. Kemudian berikutnya Walinailil ilmi torikoni. Untuk mendapatkan ilmu itu dua cara. Ini cara-cara untuk mendapatkan ilmu. Ahaduhuma salah satunya ayyatalaqqa atau yatalaqqiya dari kamil kitab minal kutub al mawthuqu biha. Dia talaki atau belajar hal itu minal kutub al-mawthuq biha dari kitab-kitab yang sudah dipercaya, sudah terpercaya. Pokoknya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab induk yang lainnya. Demikian pula syarah-syarahnya. Wallati allafaha ulama'un ma'rufun. Yang mana kitab-kitab itu dikarang oleh ulama-ulama ma'ruf. Sudah diketahui keilmuannya. Bi ilmihim diketahui keilmuan mereka. Wa amanatihim dan diketahui amanahnya mereka. wa salamati akidatihim minal bid'ah wal khurafat dan selamatnya akidah mereka dari al bid'ah wal khurafat wa akhadha al ilma min butunil kutub sehingga dia mencari ilmu atau mengambil ilmu dari induknya kitab dari induknya kitab. Maka la buddha annal insana yasilu fihi ila ghayatin ma lakin hunaka akibatan. Maka mesti manusia seseorang akan sampai kepadanya ila ghayatin ma kepada goyah puncak manapun. Akan tetapi di sana ada akibat tani. Ada dua akibat atau dua ganjalan. Ini dalam cara untuk mendapatkan ilmu. Al-akibatul ula ganjalan atau akibat yang pertama atul. Atul panjang. Ya, ketika dia belajar sendiri mengambil dari induk kitab, maka ini memakan waktu yang lama. inal insana yahtaju ila waqtin tawilin. Maka sesungguhnya manusia akan memerlukan waktu yang panjang. Ini akibat yang pertama. Wa mu'anatin syadidatin dan dia akan mendapati apa ini susah payah syadidah dengan susah payah wajahada jahid hatta yasila ila ma yarawmahu minal ilm dan dia bersungguh-sungguh dengan kesungguh-sungguhan yang dia bisa sampai kepada yang diinginkan dari ilmu Iya. Wa hadhihi akibatun qad la yuqwa 'alaiha katsirun minan nas. Maka ganjalan ini atau akibat yang seperti ini terkadang ya tidak kuat kebanyakan manusia belajar sendiri. Nah, langsung mengambil dari kitab-kitab, buka kitab ini, buka kitab itu. Nah, terkadang manusia tidak kuat. Kebanyakan manusia tidak tidak kuat. nah La siyama wa wa yara min haulihi qad adau awqat awqatihim bila faedah. Lebih-lebih dia melihat di sekelilingnya Kebanyakan manusia menyanyiakan waktu mereka. Berjalan begitu saja tanpa faedah. Fayakhudhul kasala wayakulla wayamalla thumma yudrik mayurid. Sehingga dia ditimpa oleh kemalasan, naam, enggan, tidak mau dan bosan. Sehingga dengan itu dia tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan Kalau belajar sendiri, tidak saya jauh-jauh. Kita saja, ya kadang belajar sendiri baru setengah halaman, naam. Tidak ada yang ganggu, tidak ada yang ganggu itu. Baru setengah halaman, bukunya masih terbuka, matanya sudah tertutup. Begini sudah. Bukunya masuk kelihatan terbuka. Matanya sudah tertutup. Itu belum diganggu oleh anak-anaknya. Bagaimana kalau diganggu anaknya, istrinya, antar anak, antar saya belum mau belanja ini, belanja itu. Eh sudah. Setengah mati sudah kalau bertingkar dengan orang di rumah. Nah. Banyak muskilah. Ini akibat yang pertama kalau seseorang langsung mengambil ilmu dari induk-induk kitab yang dia belajar sendiri. Ini akibat yang pertama. Kata Asyik Muslimin. Al-akibatus saniyah. Ganjalan ataupun akibat yang kedua. Anna alladhi ya'khudul ilma min butunil kutub ilmahu dhaifun ghaliban bahwa orang-orang mengambil ilmu langsung dari induknya kitab-kitab maka ilmunya itu do'if ghaliban kebanyakannya berarti yang sikoh satu dua layam bani alaihi qawaid au usul yang mana dia tidak membangun ya, ilmu yang dia peroleh itu dari kawaid kawaid dan usul-usul. Walidalik najidu akh, najidul akhta'al kathira. Oleh karena itu kita akan menjumpai kekeliruan-kekeliruan yang banyak minal ladzi ya'khudul ilma min butunil kutub. Ya. Dari orang-orang mengambil ilmu dari induk-induk kitab li'annahu laysa lahu qawaid usul yaq'adu 'alaiha. Karena dia tidak punya kaidah-kaidah, tidak punya usul, pokok-pokok enam yang dia berjalan di atasnya. Wayabna alaiha al-juz'iyat yang dia bisa membangun dengan usul-usul itu kawat-kawat tadi juz'iyat cabang-cabangnya. Allati fil kitab wa sunnah yang ada dalam Alkitab wa sunnah. Ini akibat yang kedua. bi بعض laisa يمر fi ليس مذكورا في كتب الحديث المتعمدة من wal والمسانid Kita akan menjumpai sebagian manusia yang dia berjalan dengan hadis yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab hadis al-mutaammidah kitab-kitab hadis yang dijadikan sebagai apa ini pegangan, rujukan. Dari As-Sahih wal Masanid. Wa hadha tariq yukhalifu ma fi hadhihi usul muta'ammidah indah halil Dan ini metode ataupun cara menyelisih dari usul-usul ini usul-usul muta'amidah yang menjadi pegangan tadi atau terpercaya di sisi ahlul ilm bal indal ummah bahkan di sisi umat ini akibat yang kedua doif goliban thumma ya'khudhu bihadal hadis wa yabna akidathu Kemudian dengan hadis-hadis yang dia keluarkan bukan sebagai muta'amid, dia membangun akidah di atasnya. Berbahaya. Akidah dia membangun di atas hadis-hadis yang goyir muta'amidah Tidak apa-apa, yang penting hadis biar doif, biar maudhu kan juga namanya hadis. Allah mustahil Ya. Ada yang beramal seperti itu. Ini hadisnya doif, lemah, tidak bisa diamalkan. Ah, tidak apa-apa, kan juga hadis. Daripada ucapanmu lebih bagus ini kan hadis ya disandarkan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan kadang ya ada yang menyebutkan al-ilm qabla al wal amal. Nah, ada yang berdakwah berilmu dulu sebelum beramal. Perkataan siapa ini? Ah, Al-Imam Al-Bukhari. Tapi dia apa mengatakan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ucapan yang benar tapi bukan dari al kaul Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianggap itu hadis. wahad hadza la syakka maka ini tidak diragukan lagi ini suatu kekeliruan. Kata Syekh rahimahullah. Li'anna al-kitab wa sunnah lahuma usulun tadur 'alaiha al-juz'iyat. Karena kita wa sunnah keduanya memiliki usul yang berporos kepadanya juz'iyat-juz'iyat. Ya. Bagian-bagian itu tadi. Fala budda an turadda hadhil juz'iyat ila usulin. Maka cabang-cabang itu tadi mesti dikembalikan kepada usul. Dikembalikan kepada pokoknya bihaitsu idza wajadna fi hadzal juz'iyat syai'an mukhalifan li hadzal usul mukhalifatan ayumkinu aljam afiha fa inna nadu hadzal juz'iyat maka sekiranya jika kita menjumpai di dalam perkara-perkara furu perkara-perkara juz juzun ya cabang-cabang sesuatu yang menyelisih usul tidak ada, ada, ada furu cabang itu tidak sesuai dengan usulnya pokoknya yang mana perselisihan ini tidak mungkin untuk dijamak untuk dikumpulkan untuk disatukan maka sesungguhnya kita meninggalkan menolak juz iyah itu tadi jadi apabila juz iyah dan al-usul bertentangan dan tidak bisa dijamak, disatukan, maka al-juz'iyah tadi kata Syekh Utsaimin kita tinggalkan. Ini cara yang pertama. Seseorang ketika dia menuntut ilmu, ya dia belajar ilmu dari Alkitab, dari kitab-kitab. Nah, tidak ada yang membimbingnya. Tidak ada gurunya. Nah, jadi ada dua sebab tadi, ada dua akibat. Akibat yang pertama, hal ini akan memanjangkan waktunya lama dan yang kedua ya ilmu yang mereka peroleh itu kebanyakannya doif ya lemah asani Tingkatan yang kedua, seseorang untuk mendapatkan ilmu atau cara untuk mendapatkan ilmu insya Allah kita akan baca pada pertemuan berikutnya. nah walam Wallahu subhanahu wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.